syurutul muslim yaitu syarat-syarat menjadi seorang muslim yang benar seorang muslim yang baik Barakallahu fikum pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan keterangan Syekh Muhammad bin Jamil Zain Hafidah rahimahullahu taala bahwasanya di antara syurut qabulul amal yang ma'rufah yang sering kita dengarkan syarat diterimanya amalan apa saja dari amalan-amalan soleh atau ibadah-ibadah yang kita tegakkan syaratnya dua secara mutlak yaitu yang terkandung dari syahadatain la ilaha illallah yaitu syarat ikhlas memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Kemudian syarat yang terkandung dari syahada wa anna Muhammadan Rasulullah yaitu tajridul mutaba'ah bahwasanya amalan itu tidak akan diterima sampai dia memurnikan ikutannya dari Rasul dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini dua syarat mutlak seluruh amalan ibadah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala menyatakan ketika menafsirkan firman Allah taala linabluwakum ayyukum ahsanu amala kami ciptakan kalian untuk kami uji siapa yang paling terbaik amalannya di antara kalian yakni kata beliau amalan yang akhlasuhu wa aswabuhu amalan yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amalan yang paling baik. Kemudian beliau mengatakan, walau seandainya amalan itu ikhlas, tetapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah, falam yukbal, maka amalan itu tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya, kalaupun amalan itu mengikuti sunnah Rasulullah, namun dia tidak dilandasi dengan ikhlas, kemurnian ibadah hanya kepada Allah, maka amalan itu juga tidak akan diterima sampai terpenuhi dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan sawab, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian barakallahu fikum asy menambahkan rahimahullahu taala dari syarat yang ketiga dan keempat, diterimanya sebuah amalan, yaitu amalan itu benar-benar bersumber dari seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah taala, amalan orang-orang musyrik tidak akan diterima oleh Allah taala, amalan orang-orang munafikun khalisun fin nifaq yang murni dia munafik maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian barakallahu fikum <clears throat> berkata Syekh di dalam menjelaskan syarat yang ketiga tersebut yaitu amalan seorang muslim mukmin dan dia bukan orang kafir, musyrik atau munafikun karena mereka itu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan atau mereka kufur terhadap kitab Allah atau sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga amalan mereka tidak akan diterima barakallahu fikum. Naam. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari syurut yang diteri, dari syarat-syarat diterimanya amalan yaitu ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian bersumber dari iman kepada Allah dan tauhid kepada Allah Taala, kemudian tidak bersumber dari kekufuran, kesyirikan dan semisalnya. nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "La in asyrakta la 'amaluk wala takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala mengancam <clears throat> nabinya sendiri alaihi salatu wassalam. <clears throat> Kalau beliau yang berbuat kesyirikan, maka amalannya akan gugur, yakni hangus, tidak akan diterima oleh Allah taala dan dia menjadi golongan khasirin, orang-orang yang merugi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan manfaat kepadamu tidak pula menolak madarat jika engkau melakukannya yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika engkau sekalipun yang melakukannya fa innaka idzam minadh dhalimin maka engkau kalau demikian tergolong kepada orang-orang yang dolim, yakni ay al musyrikin kepada golongan musyrikin demikian ya penafsiran dari ayat tersebut fa innaka idzam minadh dhalimin yakni ay minal musyrikin na'am Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kalau dia sendiri beliau sendiri alaihi salatu wasallam berdoa kepada selain Allah maka dia tergolong ke dalam musyrikin. Naam. Dan ayat-ayat yang sangat banyak barakallahu fikum yang menjelaskan bahwasanya seluruh amalan wajib dibangun di atas iman dan tauhid. Naam, dan tidak mengandung sedikit pun bentuk atau jenis-jenis kesyirikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Nah, berkata penanya, "Mahwa makna andiyah?" Apa itu makna niat? Maka dijawab oleh Syekh rahimahullahu taala, "An-niyatu hiya al-qasdu, mahalluha al-qalbu, wa la yajuzu at-talaffuz biha, li'anna ar-rasula was-sahabata lam yatalaffadhu." Qala Allah taala, "Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur." Niat adalah al-qasdu. <clears throat> Yaitu maksud atau tujuan. Jadi makna niat barakallahu fikum adalah al-qasdu. Ya, niat adalah maksud dan tujuan. Itu secara bahasa. Mahalluha al-qalb dan tempatnya hati itu adalah di dalam hati. Tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Maksudnya niat adalah amalan hati. Sekali lagi niat adalah salah satu dari amalan-amalan hati, amalan-amalan kolbu barakallahu Di sana telah kita jelaskan dari amalan-amalan kolbu banyak jenisnya, Di antaranya adalah niat, tawakal, rasa cinta, rasa harap, rasa takut, dan sebagainya. Maka itu semua adalah amalan-amalan hati. Di antara amalan hati adalah andiyah, yaitu niat. Nah, kemudian ucapan hati. Jadi hati ada ucapan dan ada amalan. Ya, dan sudah kita jelaskan bahwa ucapan hati adalah apa? Al-i'tiqad wal tasdiq yaitu pembenaran dan keyakinan. <clears throat> Maka itu ucapannya hati. Adapun amalan-amalan hati itu banyak jenisnya salah satu adalah niat. Niat barakallahu fikum. Niat maknanya adalah al-qasdu, tujuan dan maksud ya tempatnya di dalam kolbu barakallahu fikum la yajuzu talaffudzu biha tidak boleh melafatkannya tidak boleh melafatkan yakni mengucapkan dengan lisan karena ketika diucapkan dengan lisan dia tidak lagi disebut dengan niat dalam pengertian bahasa Arab ataupun dalam pengertian istilah syariah ya berdasarkan dalil dalam syariah Niat adalah amalan hati, tidak nampak, tersembunyi. Jika dinampakkan dengan ucapan lisan, maka dia bukan lagi amalan yang tersembunyi. Tapi dia menjadi amalan yang nampak, sehingga dia menjadi amalannya lisan. Ya, amalan yang nampak yaitu yang, di, yang diucapkan oleh lisan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini penting untuk kita mengetahui bahwa niat yang kita lakukan dalam seluruh amalan didasari dengan niat ya niat itu di dalam hati tidak ditampakkan ya tidak boleh dilafalkan, sebagaimana yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimun ya misalnya mau sholat usolli duhran arba' rakaatan fardan lillahi taala dan seterusnya saya sholat wajib duhur empat rakaat ya menghadap kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Maka melafatkan niat seperti itu tidak dibenarkan dan para ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Penambahan di dalam agama. Naam, kecuali kalau seandainya itu dikatakan niat kecuali dalam haji talbiyah. Ya, berihram untuk haji, labbaik Allahumma umratan wa hajjan atau labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Ya. Maka itu adalah salah satu manasik dari manasik-manasik haji dan umroh maka disunnahkan bertalbiyah ketika di mikot hendak melakukan ihram untuk umroh atau ihram untuk haji. Kalau seandainya itu dikatakan niat, maka itu pengkhususan, pengecualian dan tidak berlaku pada yang lainnya karena tidak adanya dalil. Barakallahu fikum tidak berlaku dalam sholat, ya, di dalam zakat, dalam puasa, dalam yang lain-lainnya. Nah, maka niat niyah mahalluha fil qalb. Niat tempatnya di dalam hati. Tidak boleh dilafatkan dengan lisan. Ketika dilafatkan tidak disebut lagi dengan niyah. Nah, lianna Rasul was Sahabat lam yatalaffadhu karena Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim mereka tidak melafatkan niatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asirru qaulakum aw ijharu innahu alimum bidatif sudur." Kalian merahasiakan ucapan kalian atau menjaharkannya, maka Allah taala yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Nah, artinya kalau tuntunannya adalah tidak dijaharkan, dirahasiakan, maka ikuti tuntunan tersebut. Kalau tuntunannya dijaharkan, maka ikuti pula, jaharkan. Barakallahu fikum. Maka sama saja antum mensirkan, menyembunyikannya atau menjaharkannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam dada. Makna ayat ini barakallahu fikum bahwasanya sama suatu amalan yang dituntunkan untuk disimpan di dalam kolbu diamalkan oleh kolbu dengan niat tadi, ya itu didengarkan oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun amalan yang Anda tampakkan. nah Maka yang terpenting adalah mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah taala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu niat, wa innamal likulli nawa. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya dan hanyalah setiap orang apa yang dia niatkan, tergantung apa yang dia niatkan. Maknahu, maknanya kata Syekh rahimahullah, inna masihatul amal au qabulul amal au kamalul amal bin niat. Maknanya bahwa kebenaran suatu amalan, sahnya amalan-amalan itu atau diterimanya atau sempurnanya amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Naam. Para ulama kita menjelaskan bahwa niat di dalam hadis ini atau dalam hadis-hadis yang lain tinjauannya ada dua barakallahu fikum. Ya, yang pertama adalah niat dalam hal ikhlas. Ya. Niatnya ikhlas karena Allah, tidak mengandung kesyirikan dari ria, hujub atau sum'ah. Yang kedua, tinjauan niat adalah membedakan satu amalan dari amalan-amalan yang lainnya. Nah, misalnya solat, solat subuh, barang siapa yang lupa, lalu dia solat subuh tapi hatinya hadir pada waktu itu, dia solat duhur misalnya kolbunya ya hadir bahwa dia sholat duhur. Selesai sholat subuh baru dia ingat. Tadi niat saya sholat duhur. Ternyata ini sholat subuh. Maka sholatnya tidak sah. Ya walaupun dia ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena niatnya salah. Ya keliru niatnya, peletakan niatnya keliru barakallahu fikum. Yang benar dia wajib berniat yang hadir dalam kolbunya adalah sholat subuh al fajr bukan sholat duhur. Ya, maka ketika dia lupa dan berganti niatnya, maka amalan ibadah itu tidak sah. Ya, wajib untuk diulangi. Wajib untuk diulangi. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan inna a'malu bin niat. Hanya lama amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka tinjauannya niat ada dua. Sekali lagi, dari sisi ikhlasnya atau tidaknya dan yang kedua dari sisi peletakan niat itu dalam setiap amalan masing-masing. Nah, bahwa satu amalan itu membutuhkan niat tersendiri. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain dalam bentuk mufrad. Ya, yang yang ma'ruf yang kita hafalkan ini dalam bentuk uh, uh, jama, ya, innamal a'malu bin binniyat masing-masing jama. Yaitu hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Dalam riwayat yang lain bentuk mufrad innamal amalu bin niyati. Hanyalah setiap satu amalan itu tergantung dengan satu niatnya. Sehingga dari sini dijelaskan para ulama bahwa seluruh amalan itu membutuhkan apa? masing-masing niat. Ya, sehingga terjadi perselisihan di kalangan ulama mengumpulkan dua amalan dengan satu niat. Selama amalan itu dalam satu jenis, Misalnya mandi junub dengan mandi Jumat, Ya. Bolehkah menggabungkan ya satu amalan dua niat yaitu niat mandi junub dengan niat mandi Jumat tapi amalannya cuma satu. Ataukah setiap amalan harus masing-masing satu niatnya? Terjadi perselisihan di kalangan ulama barakallahu fikum dan al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala merujihkan bahwa masing-masing satu amalan satu niat. Sehingga tidak boleh mengumpulkan dalam bentuk yang seperti yang kita sebutkan tadi. Sehingga dia mandi dua kali. Mandi terlebih dahulu junub setelah selesai kemudian mandi Jumaah. Ya. Barakallahu fikum. <clears throat> Sebagian ulama membolehkannya selama amalan itu dalam satu jenis. Ya, satu jenis. Karena jenis mandi junub dan mandi Jumat itu sama. Sehingga tidak perlu ya Yaitu sudah mewakili. Barakallahu fikum. Jadi ini khilaf di kalangan ulama. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Yang rajih wal ilmu inda Allah dan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala boleh insyaallah taala selama amalan itu dalam satu jenis. Naam, karena ketika didobel ini ya uh, kesia-siaan. Artinya ya di sana mengandung kesia-siaan dalam hal pemborosan ya dan seterusnya. Naam, karena jenisnya sama. Barakallahu fikum. <clears throat> sama dengan salat tahiyatul masjid dengan sholat qobliya duhur misalnya. Seorang yang masuk ke masjid, hendaklah dia meniatkan untuk sholat qobla duhur. Sholat sunnah qobla duhur. Ya, dua rakaat. Sholat sunnah qobla duhur. Tetapi, dia juga punya niat bahwa sholat ini adalah sama dengan sholat orang yang masuk ke masjid sebelum dia duduk dua rakaat atau yang disebut dengan tahiyatul masjid maka mencakup di dalamnya ya sehingga amalannya satu, niatnya dua. Tetapi yang lebih menonjol niatnya adalah qabla abduhur Yang lebih duluan, yang lebih utama. Niat yang mengikut adalah tahiyatul masjid. Nah, demikian. Ya, maka itu <clears throat> dibolehkan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sama misal dengan itu sholat duha, orang yang duduk di masjid selesai sholat subuh, ya sampai terbitnya matahari setinggi tombak, dia sholat duha, dia niatkan pula dalam sholat duha itu adalah sholat isyrok. Yang duduk, ya setelah selesai sholat jamaah subuh, berzikir, sampai dia sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna seperti pahala haji dan umroh sempurna maka itu mengikut kepada niatnya untuk sholat al duha nah karena amalan jenis amalannya adalah sama tetapi ada yang lebih utama dan yang lainnya mengikut barakallahu fikum Taib walhasil hadis Rasulullah saw innamal a'malu niat di sini menunjukkan bahwa seluruh amalan itu diterima atau tidaknya besar kecil pahalanya atau tidak atau tidaknya itu tergantung kepada niatnya ya dari amalan tersebut <clears throat> kemudian pertanyaan yang ketiga ma makna qaulin nas ad-dinu fil qalbi apa makna ucapan manusia bahwa agama itu di dalam hati Dijawab oleh beliau rahimahullah, hadhil kalimatu yaquluha at-taharruba min at-takalif asy-syar'iyyah wad-din yashmalu wad Kalimat ini diucapkan oleh sebagian orang-orang yang ingin untuk lari dari taklif syariah, dari ikatan syariah. Nah, Kalimat ini yang mengatakan agama itu di dalam kolbu yang penting hati ini adalah kalimat syubhat yang diucapkan oleh sebagian manusia yang ingin melepaskan diri dari ikatan syariat. Padahal agama ini mencakup akidah, mencakup ibadah dan mencakup amalan-amalan, muamalah. <clears throat> Innal aqaida takunu bil qalbi ka arkanil iman allati akhbaru anha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadari khairihi wa syarrihi. Naam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bahwa agama ini mencakup akidah, ibadah dan muamalat. Adapun akidahnya itu adalah bil qalbi. Akidah adalah merupakan uh, uh, ucapan hati sebagaimana yang telah kita jelaskan ya seperti rukun-rukun iman yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka agama mencakup akidah. Akidah adalah di dalam kolbu. Nah, kemudian uh, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan iman, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la akhiri. Al hadis dari rukun-rukun iman. Ya, rukun-rukun iman adalah merupakan amalan kolbu. Ya, ya, karena dia terkait dengan iman. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir yang baik dan yang buruknya. Maka itu adalah agama. Mencakup pula ibadah-ibadah takunu bil jawareh. Yang ibadah itu dilakukan selain dengan keyakinan juga dengan anggota badan. Selain dengan hati, juga dengan anggota badan. Seperti rukun-rukun Islam yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam bunyal Islam ala khomsin dibangun Islam di atas lima hal yaitu rukun-rukun Islam <clears throat> Naam wala budda min tatbiqi arkan i'tiqadan bil qalbi wa amalan bil jawarih. Maka dari situ menunjukkan dari dalil-dalil bahwa wajib menerapkan seluruh rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dengan kolbu dan dengan amalan anggota badan. Jadi tidak cukup dengan kolbu saja. Ya, sebagaimana sebagian orang-orang yang ingin terlepas dari ikatan syariah. Ya, sehingga dia tidak mau beramal dia yang penting hati, yang penting hati. Ini sering kita dapatkan ya. Orang-orang yang wanita-wanita misalnya yang tidak mau berjilbab, dia mengatakan itu luarnya saja. Ya. Bukan itu yang menentukan pakai jilbab, tapi yang menentukan adalah hatinya. Nah, ini kan syubhat ya. Nah, padahal Allah taala mewajibkan untuk memakai jilbab. Ya, Islam adalah mencakup hati dan mencakup juga anggota anggota badan. Orang-orang yang hanya berkeyakinan dalam hati, ya, beramal dengan hatinya saja, lalu tidak mau beramal dengan anggota badan, maka ini tidak dikatakan muslim atau mukmin. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini keyakinan daripada uh, kelompok apa? Hah? Murji'ah atau Khawarij keyakinan kelompok dari orang yang mengatakan hati saja tidak tidak butuh amalan dengan anggota badan. Ini keyakinannya kelompok apa? Khawarij atau Murji'ah atau yang lainnya? Hah? Mur Murji'ah. Nah, Murji'ah itu sifat harapnya saja, rojak Ya, sehingga yang penting hatinya. Amalan anggota badan itu tidak penting. Nah, ini murjiah barakallahu fikum. Maka tidak boleh demikian, ya. Sehingga orang kadang-kadang tidak sholat, yang penting hatinya. Dia tidak mau sholat dengan anggota badannya. Yang penting hatinya. Seperti orang-orang sebagian dari torekat-torekat sufiah. Ya, yang sudah mencapai tingkat ma'rifat, hakikat. Maka tidak perlu lagi beramal dengan anggota badan, cukup dengan hati. Ya, ini keliru para fikum. Islam sebagaimana yang ma'ruf dari rukun-rukun iman, unsur-unsur iman itu ada tiga. Ada i'tiqad, diyakini dalam kolbu, ada apa? diucapkan dengan lisan dan yang ketiga diamalkan dengan anggota badan. Ya, ini unsur iman. Hilang salah satunya maka tidak disebut dengan iman, tidak disebut dengan Islam. Fahimtum? Sehingga iman itu memiliki tiga rukun atau tiga unsur ya yang wajib diterapkan seluruhnya. Kolbu, lisan, dan amalan anggota badan. Sehingga kita sholat. Kita sholat ada ya niat kita dalam kolbu. Kemudian kita baca dengan lisan kita, dan kita bergerak dengan anggota badan, ruku, sujud, duduk, berdiri, ya, sehingga ini disebut dengan iman. Barakallahu fikum. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan yang penting bukan jilbabnya yang dilihat tapi hatinya. Lah, itu bisa kita katakan bahwa kalau saja luarnya tidak beres, lebih-lebih di dalamnya. Ya. Kalau luarnya dia tidak mau tunduk, kepada syariat Allah Ta'ala, maka lebih-lebih di dalamnya. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis, ala apa? Inna fil jasadi mudghatan uh, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wa qalb ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging ya kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Perhatikan, kalau segumpal daging itu jelek, maka jelek pula seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu, jantung. Bahasa bahasa Indonesia jantung, ya bukan hati. Ya, kolbu itu jantung, bukan hati karena e, daging yang ada dalam jasad manusia beda dengan hati dengan jantung. Beda ya? Nah, jantung itu yang berdetak. Ya, itu yang disebut dengan kolbu. Ya, yang mengandung uh, roh, makna ruhiyah, makna goibiyah, ruhiyah goibiyah di sisi, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa di, dianalogikan oleh manusia. Ya, itu ilmu goib di sisi Allah mengandung makna ruhiyah al goibiyah kata para ulama. Nah, sehingga kita hidup dengan ya unsur-unsur yang ada dalam jasad kita dari kolbu kemudian uh, hati al-fuad ya dan yang lainnya barakallahu fikum maka kata Nabi sallallahu alaihi dalam jasad manusia ada namanya kolbu kalau baik kolbu ini baik seluruh jasad berarti di sini ukurannya ya ciri kolbu yang baik itu ditunjukkan oleh jasad itu makna hadis ya ciri jasad eh, ciri kolbu yang baik adalah diikuti oleh jasad oleh amalan jasad kalau amalan jasad baik itu pertanda bahwa kolbunya baik tapi sebaliknya kalau amalan jasad itu buruk dia meninggalkan amal-amalan tidak mau beramal dengan anggota badannya seperti tadi tidak mau berjilbab tidak mau sholat dengan gerakan maka itu pertanda kalau kolbunya adalah jelek pula buruk berdasarkan hadis ini ya dalam Bukhari Muslim barakallahu fikum sehingga ya terbantah orang yang mengatakan demikian. Ya, dan kata Syekh, ini adalah orang-orang yang berupaya untuk menghindar dari ikatan-ikatan syariat. Saya tidak mau menerjemahkan dengan beban syariat. Karena syariat bukan beban. Ya, takalif kalau secara bahasa taklif itu beban. Ya, tapi lebih cocok kita artikan dengan ikatan syariah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak membebani hamba-hambanya melainkan sesuai yang dia mampu. Ya. nah, Sehingga kalau bahasa Indonesia kita artikan beban syariat berarti seakan-akan syariat membebani hamba yang hamba itu tidak mampu. Maka syariat ini bukan beban. Ya, tetapi ikatan syariat. Ketika seorang sudah balik, maka dia sudah terikat dengan syariat, wajib untuk mengamalkan apa yang wajib dan uh, yang sunnah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dan wajib meninggalkan yang haram dan yang makruh-makruh wallahu alam biswab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan karena waktu salatul isya sebelum saya tutup saya tadi keliru mengatakan wajib meninggalkan yang haram dan yang makruh yang makruh tidak wajib ya meninggalkannya tetapi berpahala meninggalkannya sunnah ya mustahab meninggalkan yang makruh itu dapat pahala. Bagi orang yang melakukannya tidak berdosa. Itu pengertian istilah fiqhiyah yang ma'ruf. Nah, kita tutup dengan para majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.